Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla wa'ala dialah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji, liyabluwahum, menguji manusia, hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Fa darud dunya dunia adalah darul ibtila negeri ujian dan setiap manusia mesti akan diuji oleh Allah Jalla wa ala. Alif lam mim ahasiban nas ay ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun Alif lam mim Ahasiban nas, apakah manusia menyangka akan dibiarkan? Dia mengatakan, saya telah beriman. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji oleh Allah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, al-bala, al-ibtila, al-ikhtibar wal fitan adalah sesuatu yang mesti akan menimpa kehidupan manusia. Hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Dan di antara kasih sayang Allah rahmah Allah Subhanahu wa taala Allah Jalla wa ala mengajarkan kepada kita asbab sebab-sebab agar kita diselamatkan dari fitan. Sebagaimana Nabi Ali salatu Wasallam juga demikian, membimbing manusia dengan bimbingan-bimbingan petunjuk untuk selamat dari fitan. Di antara sebab as-salamah minal fitan yang pertama adalah ad-du'a wal luju ilallah. Berdoa kepada Allah. Menyandarkan diri, menyerahkan semua urusan kepada Allah Jalla wa'ala. at-tawakkul alaih. Bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, di antara ayat yang wajib kita baca. Kulla yaum setiap hari. Fi kulli rakaatin setiap rakaat as-salah adalah memohon petunjuk kepada Allah. Agar ditampakkan di hadapan kita al-haq. Terbedakan antara al-haq wal batil. Terbedakan antara at-tauhid wasyirik. Terbedakan antara al-ma'siyah wat ta'ah Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan orang-orang yang kemurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mungkin ada orang yang bertanya, saya sudah masuk Islam. Saya sudah mendapatkan hidayah. Lalu kenapa saya diperintahkan terus untuk membaca doa ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku, ya Allah, kepada jalan yang lurus. Karena ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, setiap kita membutuhkan hidayah. Setiap saat, setiap waktu. Seorang telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian setelah dia masuk dalam agama Islam, membutuhkan hidayah fit di atas jalan ini Ba'dunna sebagian manusia masuk dalam agama Islam. Diselamatkan dari kekufuran. al Islam, masuk dalam Islam, alhamdulillah. Tetapi kemudian datang fitan. Datang ujian. Fitnatu al-ahwa, Asyubuhat wa syahawat sehingga menjual agamanya. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih tentang fitan yang demikian banyak Kata Nabi Ali alaihi Wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kakita lailil mudlim. Yusbihu rajul musliman wa yumsi kafiran. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan soleh. Badiru bil amal. Fitanan. Sebelum datang fitnah-fitnah Kaqita'il lailil muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman. Di pagi hari seorang dalam keadaan muslim. Sudah mendapatkan hidayah. Wa yumsi kafiran. Tapi sore harinya dalam keadaan kufur. Wa yumsi musliman. Di sore hari dalam keadaan muslim. Telah mendapatkan hidayah Islam. Wa yusbihu kafiran. Tapi pagi harinya dalam keadaan kufur. Yabi'u dinahu. Menjual agamanya bi'aradin minat dunia dengan dunia sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah min a'zami asbabi salamah minal fitan di antara sebesar-besar sebab selamat dari fitan adalah doa berdoa kepada Allah Jalla wa setiap saat setiap waktu wa min du'ain nabi alaihi salatu wassalam dan di antara doa nabi alaihi salatu wassalam wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan berdoa kepada Allah, wa idza aradta fitnatan. Jika engkau menghendaki akan terjadinya fitnah di suatu kaum, fatawaffani ghaira maftunin. Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan selamat dari fitan. Fitan yang mudillah, yang menyesatkan. Fitan yang menjadikan seorang jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebab yang pertama ya, yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya agar seorang selamat dari fitan wahwa ad-du'a ila ilallah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara sebab as-salamah keselamatan dari fitan adalah at-ta'anni. At-ta'anni tidak tergesa-gesa fil umur dalam urusan yang sedang dia hadapi at-ta'anni. Dan ta'anni ini lawan dari at-ta'ajjul, al-ajalah. Tergesa-gesa. Nabi alaihi salatu wassalam Ya. Beliau pernah bersabda yang maknanya kurang lebih At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah. At-ta'anni minallah, seorang tidak tergesa-gesa. Sabar yang dzurufil umur melihat keadaan selalu menimbang ya tidak tergesa-gesa hadza minallah dari Allah Subhanahu wa taala wal ajalatu minasyaitan adapun ajalah Ketergesa-gesaan minasyaitan. Dari syaitan. Wabillahi taufiq. Jangan tergesa-gesa dalam berbicara. Jangan tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Jangan tergesa-gesa di dalam bertindak. Ya. Tetapi selalu timbang dengan ilmu. Yang ini adalah sebab. Ya, di antara sebab-sebab assalamu minal fitan. wa al-ilm. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad pernah menyebutkan kisah. Ya. Kisah ya, yang menunjukkan tentang baiknya sifat at-ta'anni, tidak tergesa-gesa fil umur. Ada seorang yang dia mati dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki ya, dan seorang budak ya, laki-laki. Ya, Maka sebelum kematiannya dia berpesan kepada budaknya, tolong jaga anak saya. Ya. matilah orang ini. dijaga sang anak terus dijaga, dijaga sampai kemudian besar dan dinikahkan dengan salah satu kerabat budak ini, yakni Maula. Ya, barangkali uktuhu ya, saudara perempuannya atau yang lain. Al-muhim dinikahkan. Assalamualaikum. Taib datanglah saat kerinduan sang pemuda ini yang baru saja menikah, sudah menikah untuk belajar ilmu. Maka berpamitan kepada keluarganya, ya, saya ingin menuntut ilmu. Ya. Maka dia pun meninggalkan ya, negerinya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hada maula ya, untuk menuntut ilmu. Belajarlah dia jauh dan tidak seperti zaman sekarang menuntut ilmu zaman dulu yakni waktu tawil waktu yang sangat lama dan mungkin tinggal di tempat gurunya juga lama tapi belajarlah dia kemudian sang guru mengatakan kalau kamu mau pulang ya, temui saya dulu ya, saya akan menyampaikan beberapa wasiat nasihat sebelum engkau pulang setelah waktu yang cukup lama sang pemuda ini pun tiba saatnya ya, rindu untuk pulang maka dia berpamitan kepada sang guru Wahai syekhku saya akan pulang. Saya pamit. Maka sang guru memberikan sebuah nasihat. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tastajil. Dan jangan tergesa-gesa. Ini diantara wasiatnya. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wala tastajil. Jangan tergesa-gesa. <coughs> Pulanglah sang pemuda ini. Dengan kudanya. Dan membawa pedangnya. Sampailah di negerinya. Sampailah di rumahnya. Ya. Begitu dia masuk ke rumahnya atau di dekat rumahnya, dia melihat sang istri dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang tidur. Ya, ini muncul kecemburuan. Lama tidak berjumpa dengan istrinya. Begitu datang di waktu malam dia lihat sang istri tidur, kemudian di dalamnya, di dalam rumahnya juga ada seorang laki-laki. Maka dia pun mengambil pedangnya. Hampir saja menebas leher orang yang tidur ini. Namun dia teringat pesan sang guru. La tastajil. Jangan tergesa-gesa. Maka dia kembali ke kudanya. Dia sarungkan kembali pedangnya. Namun muncul lagi kecemburuan. Dia kembali lagi kepada orang ini hampir ditebas. Namun teringat pesan sang guru la tastajil. Maka di malam itu dia berbolak-balik. Ya. Pergi ke kudanya, pergi ke laki-laki ini terus sampai kemudian laki-laki ini bangun. Ternyata laki-laki ini adalah mahrum ya, dari istrinya yang telah menikahkan ya, dia dengan apa? Dengan pemuda ini. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Fal ajalatu sifat tergesa-gesa adalah sifat yang tidak baik. Minat minas syaitan. Termasuk ketika datangnya fitan. Ketika datangnya fitnah hendaknya seorang tidak tergesa-gesa. Agar seorang tidak tergesa-gesa, asbab ada beberapa hal yang harus ditempuh. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah dengan ilmu. Ada sebab salis. Sebab yang ketiga. Dan dengan ilmu itu seorang akan tidak tergesa-gesa. Dia akan melihat, menimbang. Ya. Dia tidak akan berbuat kecuali setelah mengerti ilmunya. Tidak akan berbicara kecuali setelah mengerti ilmunya. Ya, terlebih kalam, ucapan, ya, perbuatan. Kalau seorang sudah mengucapkan, Suatu kalimat terlebih zaman ini. Wala zaman ini suatu kalimat, satu kalimat yang kita ucapkan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Asbahat alfitan fitan azimah, kabirah, muntashirah. Bisababi al-kalam wahid Dengan sebab satu ucapan. Dia kirimkan melalui WhatsApp. Ya. ya. Menuduh seorang berdusta. Ya. Menuduh seorang kadzab menuduh seorang ya. Taib satu kalimat. Tapi kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Taib soal. Bagaimana dia bisa menarik ucapannya itu? Setelah kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Telah mempengaruhi otak-otak manusia yang membacanya. Ya. Telah merubah pikiran-pikiran manusia yang membacanya. Ada azim. Ini perkara yang sangat besar. Ya. Seandainya seorang diam. Berhati-hati La yusri' fil kalam, tidak tergesa-gesa dalam ucapan. Ta'anni, ta'anni. Sampai betul-betul dia mengerti al-haq wal batil, menimbang ucapannya, menimbang perbuatannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Di antara sebab seorang bisa tidak tergesa-gesa Hendaknya dia mengambil pelajaran yang telah lalu. Ini sebab yang kedua. Di samping ilmu, hendaknya dia mengambil pelajaran yang telah lalu. Fitnah yang terjadi itu bukan baru kita hadapi. Tapi fitnah itu terjadi. Dalam kurun waktu, kadiman, sejak dulu, terus bergulir fitnah itu. Dan kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin. Seorang mukmin ya, dia tidak akan disengat oleh hewan yang berbisa dari satu lubang. Dia akan mengambil pelajaran yang telah lalu. Akan mengambil pelajaran yang telah lalu. Di ayam al-fitan. Ya, di waktu-waktu fitan yang telah lalu. Siapa yang berjalan bersama dengan fitnah? Siapa yang selalu memimpin dan mengobarkan fitnah akan tampak ma'asyiral muslimin. Seharusnya seorang berhati-hati. Dalam kehidupan dunia saja kita berhati-hati. Ada seorang yang ma'ruf yakdzib, berdusta. Ya, kalau pinjam uang tidak pernah di apa? kembalikan. Ya. Satu orang menjadi korban, dua orang menjadi korban, tiga orang menjadi korban, terus korban berikutnya. Apakah kita sebagai seorang yang berakal ya, dikatakan berakal ketika tidak mengambil pelajaran itu? Jadi waktu yang demikian lama. Orang ini membuat masyakil, membuat muskilah. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentu seorang muslim akan mengambil pelajaran. Saya tidak akan meminjamkan uang saya, saya tidak akan mempercayakan uang saya kepada orang ini. Ini dalam urusan mata, Urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ada seorang dokter yang terkenal dengan malpraktek. Korban satu, korban dua, korban tiga. Yasma dia mendengar itu. Apakah kemudian dia akan mencoba ya, dirinya mendatangi dokter tersebut? Ya. Siap menjadi korban berikutnya? Tentu tidak ma'asyiral muslimin. Lalu bagaimana dengan fitan yang terkait dengan agama kita. Ya. Telah berlalu fitnah yang demikian banyak di negeri ini. Ya. Fitnah Qutbiyah, fitnah Sururiyah, fitnah apa namanya Al-Hajuri, ya. dan seterusnya. Fitnah Mutalawinin. Ya. Taib man yamsi ma'aha ula. Siapa yang berjalan bersama dengan mereka? Ya, perhatikan, lihat, saksikan. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai ulil absar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga at-ta'anni. Jangan tergesa-gesa. Yaitu dengan dia senantiasa menuntut ilmu. Menimbang segala sesuatu dengan Alkitab was sunnah. Dan termasuk bentuk ta'anni adalah mengembalikan kepada kibar al-ulama. Asy-Syaikh ya. Rabi bin Hadi al-Madkhali ya, min masyayikh min, min masyayikh ad-da'wah wa min ulama'is sunnah. Ya. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri ya. hafizahum Allah. Baik. Kembali kepada para ulama bertanya kepada mereka ya, fi ayyamil fitan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian di akhir pembahasan kita, ya, di antara sebab agar kita selamat minal fitan adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Al-ikthar minal ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disebutkan dalam hadis tadi. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil mudlim. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal fitanan sebelum datang fitnah-fitnah. Kaqita ilal muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam arsyadana bil ibadah fi ayamil harj. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengarahkan kita untuk ya memperbanyak ibadah di hari-hari ayamul harj, ayamul fitan, al-qatl, al-qital. Al-harj yani al-qital peperangan, pembunuhan. Sampai Nabi mengatakan al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Ibadah yang dilakukan pada ayamul harj, al-qital, al-qatl ka hijrati ilayya seperti hijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan juga menyelamatkan kita dari fitan al-mudillah Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma minha wa ma Allahumma idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin naktafi bihadzal qadri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh